Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kita akan mengkaji salah satu asma Allah Al-Qadir Al-Qadir dan Al-Muqtadir Allah yang maha kuasa Allah yang maha kuasa menentukan segala-galanya di dalam Al-Baqarah ayat 284 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu jadi segala-galanya ada dalam genggaman Allah innahu kana aliman qadira dan sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali buah dari kekuasaan Allah. Semua penciptaan atas takdir Allah. Tidak ada yang tercipta kecuali dengan kekuasaan Allah. Juga tidak ada kejadian yang bisa terjadi tanpa takdir Allah. Termasuk pertemuan ini nih. Allah menciptakan kita dengan kekuasaannya, kudrahnya ya. Kemudian eh, Allah eh, mencukupi keperluan kita dengan kudrahnya. Semua rezeki dibagikan dengan kekuasaan Allah. Jodoh Allah juga yang berkuasa atas jodoh. Mau nikmat, mau musibah, semua baru bisa terjadi dengan kudrah Allah. Dengan kekuasaan Allah menghidupkan, mematikan, melapangkan, menyempitkan seperti rezeki itu lapang dengan pertolongan Allah, kudrat Allah kemudian menjadi sempit juga itu Allah juga yang menyempitkan dan diambil juga kudrah Allah naik turunnya pangkat kedudukan sehat sakit tidak ada yang lepas satupun takdir yang terjadi itu pasti dengan kekuasaan Allah sedangkan semua makhluk la haula wala quwata illa billah jadi barang siapa yang mengakui kekuasaan Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun jadi kalau Allah menghendaki sesuatu pasti kejadian tanpa bisa dihalangi, tanpa bisa dicegah, tanpa bisa uh, ditunda. Kalau Allah mau kejadian, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa terjadi. Ini ayat tentang kekuasaan Allah. Al-An'am ayat 17 18 silakan. A'udzu billahi من الشيطان وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu Tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu Maka dia maha kuasa atas segala sesuatu Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui jadi kita mau hidup hidup kita akan dibuat sakit sakit kita kalau Allah menghendaki kita lumpuh lumpuh tidak bisa melawan apapun yang Allah kehendaki atas segala sesuatu pasti akan terjadi makanya bagi kita penting sekali untuk betul-betul meminta kepada yang maha kuasa atas segala-galanya. Makhluk itu hanya jalan dari Allah. Sampainya penciptaan kita, ibu bapak nikah, lahir kita. Sampainya rejeki, sampainya sehat, dokter, sampainya sehat, obat, sampainya kita bisa sehat, mengurangi rasa sakit. Itu cuma jalan-jalan dari ketentuan Allah yang Allah tetapkan untuk kita termasuk kematian kita kita mati itu karena Allah mematikan syariatnya malaikat maut mencabut jadi tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan kita ada syariatnya jadi termasuk kita gembira sedih itu dengan kekuasaan Allah kalau Allah mengendaki uh, kesolehan akan datang hidayah kalau Allah menghalangi akan sulit dapat hidayah oleh karena itu kita harus mengakui bahwa kekuatan kekuasaan Allah itu mutlak. Wa iyam saskallahu bidunin falaka illahu. Kalau Allah memberikan kemudaratan, menimpakan, menyentuhkan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Kita ikhtiar itu adalah ibadah. Yang menghilangkannya adalah Allah. Seperti kita sakit, kita ke dokter, itu amal soleh kita. Tapi kita bisa sembuh Allah. Kalau kita sembuh lewat obat, nanti dokter bukan nulis resep itu sehingga jalan kesembuhan kita ada itu Allah yang menentukan. Ya. Jadi kita tidak boleh menganggap ada penguasa lain selain Allah. Adapun yang punya kuasa-kuasa itu tetap takluk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman Jadi Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah juga yang mencabut kekuasaan. Semuanya dalam genggaman innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. A'udzu billahi minasy shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu Maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini jelas bahwa segala sesuatu baik ujian, musibah maupun karunia hanya terjadi dengan izin Allah. Ya, wa iyam saskallahu bidurin falaka shifalahu illahu Sekira Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin. Ah, sekira Allah memberikan kebaikan, nih jodoh, pasti jodoh. Walaupun dihalangi siapapun, gak ada yang bisa menghalangi. Kamu akan berangkat haji, takdir haji akan berangkat dia. Saya tidak punya uang, nanti Allah ngatur. Dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi semua ini tidak harus terbayang oleh kita. Kalau Allah mau ada jalannya. Dan dan setiap jalan itu juga Allah yang menciptakan. Dan kalau Allah memberikan karunia, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Naik pangkat, pasti naik nih. Walaupun dihalangi siapapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya Imam e, Ibnu Qayyim mengatakan begini, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan ridho kepada takdir Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi dadanya dengan kona'ah kecukupan, keamanan dan dia Allah akan memusatkan hati kita untuk mencintainya untuk senang menyerahkan urusan kepadanya untuk kembali kepadanya namun barang siapa yang ridho itu tidak ada dari hatinya maka hatinya akan dipenuhi dengan kebalikan, merasa kurang sedih, galau, perih dan disibukkan oleh hal-hal yang menjauhkan dari kebahagiaan dan keberuntungan. Makanya kalau sudah terjadi sesuatu, kita tuh tidak boleh mengatakan gini kan eh, Rasulullah bersabda, ikhlas ala mayan fauk Kepada sesuatu bersegeralah, antusiaslah termotivasilah untuk kepada sesuatu yang manfaat bagimu. Tapi sesudah itu wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi kita tuh kalau tahu manfaat harus semangat dan minta tolong. Jangan bersikap lemah, harus semangat terus. Ini perintah Allah. Dan apabila ditimpa oleh sesuatu, maka janganlah berkata, "Lau, aduh, Coba kalau tadi kita tidak ke sini, pasti tidak begini. Nah, itu tidak boleh dalam Islam karena kata-kata seandainya itu membuka pintu amalan setan. Kalau sudah terjadi ya sudah, ini berarti sudah kehendak Allah lah begini. Makanya orang Islam itu tidak pernah patah semangat. Bergerak saja terus karena bagi kita ikhtiar itu adalah perintah Allah, ya. Perkara jadi tidak yang kita inginkan, ah itu mah urusan Allah. Tapi perkara kita niatnya lurus, perkara semangat antusias terus, berikhtiar perkara kita terus memohon pertolongan Allah dan perkara kita tidak lemah selalu pasrah ke Allah, ah itulah amalan kita. Oleh karena itulah tidak akan dirugikan walaupun kita mendapatkan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Ya, kalau kita niatnya lurus, antusias, ikhtiarnya sempurnakan, minta tolong ke Allahnya maksimal, walaupun tidak kejadian, hati kita dibuat ridho menerima takdir. Waman rodia falahur ridho. Barang siapa yang ridho menerima ketentuan Allah, takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan kalau Allah sudah ridho, pasti ringan hidup ini. Berat itu bagi orang yang tidak ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia tidak beriman kepada Allah. Menurut Imam Ahmad rahimahumullah berkata, takdir itu adalah kekuasaan Allah. Mengingkari takdir berarti mengingkari kekuasaan Allah. Dalam keterangan lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Takdir adalah aturan tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah Azza wa dan beriman kepada takdir itu adalah tali yang kokoh yang tidak akan dapat diputus. Barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi tidak percaya kepada takdir atau mendustakan takdir maka itu membatalkan tauhidnya. Ada hadis ini ya, ini hadisnya panjang. Abah baca terjemahnya saja ya. Ini dari Ibnu Abbas. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dalam kitab jami'nya dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadaku, "Hai hey, Gulan, hai anak muda, Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat ihfazillah jagalah Allah ihfazillah yahfazka jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu ihfazillah jagalah Allah tajidhu tujahaka niscaya engkau akan mendapati Allah mendapatinya ada di hadapanmu. Jadi kita akan merasa benar-benar dijaga Allah. Jika engkau meminta, ida sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Sekiranya engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah maka ketahuilah nah ini ya bahwa saya bahwasanya apabila umat manusia ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat padamu mereka tidak akan bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang sudah Allah tetapkan tuliskan untukmu jadi semua nih bergabung akan ngasih sebutir saja e, nasi nggak bisa kalau Allah tidak tidak menghendaki nasi itu sampai ke kita tidak bisa dan ketahuilah seandainya semuanya berkumpul untuk menimpakan satu bahaya untukmu maka mereka tidak dapat melakukannya sedikit pun dengan sesuatu kecuali yang sudah digariskan Allah untukmu Wah bagaimana kalau semua tertulis apa dong kita ikhtiar? Ya kita ikhtiar supaya kita dapat takdir terbaik karena Allah sudah janji la insyakartum la azi dan nah, jadi kita jadi ahli syukur maka takdirnya ini bagi ahli syukur kalau kita kufur maka takdirnya yang azab pedih dua-duanya tertulis tinggal kita mau ke yang mana betul kita tawakal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kita berjuang jadi ahli takwa. Takdirnya urusan kita diberi jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yatasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kita benar-benar yakin ke Allah wa may yatawakkal 'ala Allah. Allah tahu ini hamba tawakal, takdirnya dicukupi oleh Allah. Makanya kita tidak usah bingung dengan apa yang Allah tulis untuk kita, kita fokus saja dengan apa yang diperintahkan Allah untuk kita. Ya, jangan berharap dari siapapun selain dari Allah saja, karena selain Allah tidak bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin kekuasaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kuatkan keyakinan kami sehingga kami tidak berharap dari siapapun selain hanya berharap darimu. Jangan biarkan kami bersandar bergantung kepada siapapun ya Allah Selain hanya bersandar padamu Puaskan hati kami dengan janji dan jaminanmu ya Allah Puaskan diri kami hanya dengan ridhomu ya Allah Jadikan sisa umur ini lurus di jalanmu Selalu bersemangat mengabdi padamu Dan jadikan sisa umur ini penuh maslahat bagi agama dan umatmu Namun pelihara hati ini ya Allah Agar selalu yakin semua karunia ini hanya datang darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa hakul yakin Allah lah yang menentukan segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.